Watamamu saumi utai sempurnane poso saumi Ramadan ku sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala wa ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun Kalau Kula maknani gue fikih niki kita fikih sing lazim. Milah. Fikih niki kita fikih sing umum. Sing iki yo. Sing umum saya sing umum bahaya nak sing. Umumnya kiai sa Indonesia menawa malah sak donya termasuk Mesir biwe sak donya. Nah, mana nih ini, sing umum. Loh. Wa alal ladina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladina dadi wa lam. Hu ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati fidyatun te wajib bayar fidyah. Lah fidyah iku badale rupane ta'amu miskin yaiku ngeki mangan wong miskin. Maksudnya miskin wong butuh. Orang miskin sing nganggo KTP, nganggo peresmian lurah ibu. boten. Nalika <laughs> miskin jarak miskin kok ditokno. Sedarani miskin itu uh. kan saya ini gampang masuk ke di sepeda motor ninja kode yang kurang jauh top miskin itu kan miskin miskin ini miskin tenan loh ya orang miskin formal miskin formal kan akeh suka cuma untuk top miskin ini miskin tenan ya wes ini setuju ya mana dulu ya lazim ya orang yang tua nak poso kok tambah loro niku boleh gak puasa diganti bayar apa ya yaitu memberi makan orang miskin miskin asli ya tambahin kok miskin asli miskin asli itu panjang ya butuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa miskin gitu jadi saya nawawi ini Wa dhamiru te dhamir fi nahu ing dalam nawi rajiun bani li fidyati maring fidyah. Di anahu krana sak temri fidyah timun. Iku dhamir sing dhisik terus kata yang derajate. Mergo mudal min. Wal makna te ning ngene. Wa alal ladina ing atase wong akeh yutikuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al fidyata ing fidya. Sing gua kang uti fidya itu amu miskin makani wong miskin. Dadi wong wis poso lah. Tetep wajib bayar fidya. Aneh kan? Wong wis poso lah, dia ya tetep wajib bayar fidya asal dia ini mampu bayar Cuma dari saya nawawi wal muradu tekang dikersana menato am sanging pakanan itu sudah kau fitri itu sudah fitrah aneh gak gak maksudnya ayat ini tiga dalil sudah kau fitrah aneh gak gak tau kerumun kan nah iya ngaji tahu kerumun ya aneh kok jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah tapi bulat lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fitrah. ya fitrah itu mana nih zakat? cari dari saya nawar bulat. Ya. Gak jawab orang usah mesti rasopan. Boleh toh? Pasti gak lazim toh? Pucat kandang. Orang usah sok sopan lagi gerbang aduh jujur kayak aku. Boleh toh? Mualah sampai Nawawi. tuh dari pejabat ditangkap. Di anabuha wa karena satu nama taala dah karena nyebut sopowo akik melainkan ulama kuwi macam-macam. anabuha anna wa karena satu nama taala dah dakaro nyebut sopowo taala hadil ayat ila ayat akibal amri sausi perintah bisiami lan poso. Kama amar kaya oleh nyebut oleh merintahno sapa Allah taala kita birotil iki kelawan bulan baleni untuk ngakeh ngakeh no jumlah takbir itu akibal ayat sausi ayat asal <laughs> hati gak nggak begitu Ulama aneh lah yuk dia alasan yuk kuwi. Padahal aneh tetap dia alasan. Kama fil fatil kofir kau yang dalam kitab fatil kofir. Ternyata anak Imam Nawawi ya anut. Jadi aneh itu ya di guru. Gurunya aneh ya melo. Tapi anak itu nak wong soleh darani luar biasa. Nak wong goblok darani stres. Jadi ono ilmuwan aneh kok instin gak tau wadus. Wong darani jenius. Tapi nak gue bro terus rata wadus, Darani itu stres. Padahal podo aneh. Ya. Jajal lagi ya rata wadus. Terus gue terkenal alim alama, wah darah ini jajal. Kalau bahasanya dewi. Atau anak kiai lah, salim lah. Ngus tarife aja. Wate aneh-aneh, anak kiai goblok. Menemu kamaku, kira-kira ngaran jatah buku stres. Stres. Jadi logikanya Syekh Nawawi ini ayat ini ya yoladina amanu kutiba alaikum musyamu kama ala dina minkum lalang terus ayamam ma'budah saat terus terus walituk nilu iddata walidukab biruwaha alama hadat wali tukab biru wah, alasannya masuk akal setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan wali tukab wah, alamahajar supaya kalian membaca takbir kepada Allah membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak selesai kalau selesai disuruh baca takbir jadi takbiratul lain maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah jadi anak udah mikir tapi sesuai ketemu, aneh itu masuk akal saja. Terus rasih ke aneh kan? Ya, berarti kan Walaladina yutikunahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai poso, satu vidya, dua takbir. Karena ayatnya ditutup walidu kabiru woha alamanya. aja. Makanya kata beliau, kama amar ta'ala bitakbiratil id akibal ayat Asania, ya, maksudnya ayat kedua dari ayat tentang kuah, orang kok kedua dari surat Baqarah ada lika kita bocah kok diwarai yang pinter-pinter maksudnya ayat kedua sama tema puasa mau lo ayat pertama kan ya ayo lagi amaru tiba alaikumul ya maksudnya ayat kedua mulai ayamam majudat itu mutong lah bukan apa bang lah pinter-pinter tak ulang kurang tahun tapi apa rapi pinter kok malah nyanyi kiai. Tapi aku saya ini seneng Tapi tak buksak no. Kon mau coba bulat lereng ini. Daripada dijajal di lereng ini satu rasa apa? Dijajal. Masa akal saya kira. Ya, jadi ya, Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus. Iya, terus ditutup kue nak bar kon coba Eh, oh nak ngono, nak bar ya kon mau fit, apa kon ngakoni nopo Fitia, Jadi Allah menutup puasa dengan satu fitia, dua dengan memerintahkan takbiratil eh akibal ayat asania. Jadi tahu ayat. Maksudnya asania dari tema nopo. Orang kok sania sangko surat. buku lagi, dari kal kita pula Kalau nih beposo, padahal ayat kedua. bu tak ngaji marah ini goblok kalau kemarin, marah terus no ya rabu rada aneh kalau ini jangan aneh jelas aneh gue mau kitab gue orang arah ono tinggal ini Iya kan umumnya kan walau ladina itu kuna kan tiga dalil wong sing haram atau al harim azamin wong sing wis nopo lumpuh atau la, loro sing berat gak usah poso tapi diganti nopo atau si ibu gulon gak sering nggak kentas ibu gulon nak poso biasanya kayak kadang lima dino kita fit di poso sekali gak poso di pulau bentino kok, ya, karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa foto ngendikan ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu untuk yang sepuh itu nggak perlu dibayangkan apa seperti itu kecuali nom kayak kue ini kan nom misalnya pas poso loro ya tetap asumsinya nanti bisa foto kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi yang tangis, bar kan udah sehat tuh ngolor oleh kok rapi fisik kok asli nopo psikis kan rempete dok dintias ini kan lu jelas lu rasa dibodoli. Kayak karoh wae. Aku sering disoani yang bingung-bingung. Jangan kok sehat. aku rata tau mikir tuh. Ya kok susah. Mesti tercerita. Cerita macam-macam. Rata-rata kasus. Kasus ekonomi ya. Tapi ya apik loro bende kafaro dosa. Lah kafaro mulang ora. Wali ora. Apa kafaro ora? Wis <laughs> ya iku solusine. Istighfar ya ora gelem. Sedekah utange wae akeh sedekah. Pengiran wis pinter dilarakno suwen. Tapi rasa dungo biasa. Maksudnya kayak ben roh kabeh sing dilampahi Allah ono hikmah. Ngono tok ora ngelingno nak kafe dilampahi Allah iku ono. Kafaro paling efektif kan. Lho. Aja sing watuk iku nglibur berdosa mesti sithik sing seru. <laughs> tapi kayak <laughs> tapi bakat rawong soleh, loro nemen tambah dosane akeh. Mergo tambah reso nyaurutan, tambah keluargane terlantar. Wah. Mergo ora keramat ora sing nilii. Loro. Wong soleh ana loro keren. Sing nilii wae akeh. Terus loro, ora Istighfar ya Kang istighfar jajal. Mumpung rong loro yang mulai kok dalu latihan istighfar. Jadi ya Allah kalau istighfar mawon bang loro malah sih Nak kula loro ora iso nyawa utang, bojo kula nggih pun iku kula genti nopo Ya terus kowe kudu agak akeh Gusti niki niku bakat kiai, sementing mandi. Nah, orang mursyid kok istighfar itu aneh-aneh. Wal khusnudon Lo kaji Nabi itu unik, loh. Nabi wong awam itu unik. Nabi itu tahu ketemu sahabat ya. Dia milih jadi wong awam, tahu ngalim. Nah, nah awam tak paket awam. <laughs> awam ya gampang. Nah. Tapi orang niat punya loh. Jadi. niat paket hemat tuh. <laughs> Ada orang itu habis dosa. Dosanya elik banget. Mau oh, kok elik rambut tak cerita. Lumayan gue mau delok tok. Iku lu elik timbang delok tok. Terus cerita. Ya, ya Rasulullah kalau tadi jalan rawang ayu ternyata, Tapi ra di zina juga, nggak di zina, tapi guling. Ya ora nganti zina tapi ora delok tok. Wis iku tafsirno aku mas Terus Nabi jawabnya lucu. Dia mau sholat jamaah mbak aku. iya ya wis cukup. Sono neh iki paket paket hemat ya, paket awam. Ono neh Gusti Nabi kula bar ngeten-ngeten. Ya Nabi jawab. Wes ngono tok. Kon lugu. Ayo dongo tak warai. Ya masyur sing kula aja jenengan Allahumma maghfiratuka wa sa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'in timin amali. Sekarang mau coba telu, wes mau coba telu. Orang mau riwayat pun satu, pintu tuh, wis Wes mau coba telu, wes kum fakat pakat gufirolak, kum fakat gufirolak. Ono semua maca fakat gufirolak tapi sama. Wes wes bar mesti sepuluh. Jadi pakai awan dulu. Jadi kira agar telu ya apa malah. Nak wong alim enak meneh, agar mulang ya tuh, malah enak meneh. Wah, wong alim langit bumi wong respon keluarga. Terus masyur hati sih. Wa innal alima lastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan. Wong nak alim iku langit bumi jalur sepuro nganti iwak sak sepuro jalur sepuro. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis niku. <laughs> Lan aku emang lho ini ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Kok urusan sombong goblok ngawur. <laughs> Aku percaya tenan anjing jauh nabi ku hak. Cuma saya ini golek hadis buat inal alimah kok orang ketemu. <laughs> Hadisnya kafe buat inal alimah sing Saya coba gue golek riwayat sing buat inal alimah. Sing belajar, karena itu mau ono, ya kowe wis mlebu iku. Riwayatnya ya hanya dua, wa innal alima sama wa innamu aliman nasi al khairah. Jadi hanya dua riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim tok itu sudah berat. Ada riwayat wa inna mu'aliman nasi asur dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itu layak lagu man sama wati yang selalu Dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Oh, itu jelas termasuk Jibril Mikael, papan atas mesti mustajab. Waman fil ardi termasuk wali abdal wali kutub uswah beda terus. Fatal fitan fil Aman, pokoknya aman. Ini lagi paket awam apa paket alim apa medium nah kalau medium itu ya semalam ya minimal tuh 100 kali milendi apa koyo gampang wong pulau yang melak apa kula sering maca donga niku ana dalu ya maca niku kutok wah baru itu maca niku kutok kadang macane ini jadi kamar tidur wis maca wis wong bolak-balik dari istighfar ora tau masih maksudnya gara-gara niku Niki kalau hadus bina, kalau sering tangis tengah sekawan. Ini gue beda istighfar. Ya tetap istighfar prakteknya karena saya sholat dua rakaat kan pasti ada istighfarnya ada Robi Firli Warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi mesti terus eling, mesti pasti nak hukum sing janda. Sing aku yakin kowe ora iso. Wis yakin anu yakin, ora udah gue wis yakin anu yakin. Terutama misalnya yang bab haji ya tentang haji. Misalnya mikot songkot jeda gue sah ta Terus ngambil jam tangan sing ana jahitan, gue sah ta Apakah jam tangan termasuk pakaian ikhram apa enggak? Apa kiasnya itu pada pakaian ikhram apa pada tas? Mungkin terus tersiksa, mungkin tersiksa ya akhirnya sinau uras itu. Saya kita berdiri. Orang ikhram itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kategori pakaian itu apa coba? Dia kan nggak tahu tersiksa. Mereka kira wong alim. Ayo, kategori pakaian sempak jelas pakaian, katokan cekak teman. Sekarang sing sandal misalnya. makanya dari Imam Ghazali, wah, pokoknya gawe nanti, ora sok pikir teman-teman, delok amalun nas. Delok napa? Umumnya pakaian sih dipikir ulama Malaysia yang mau pakaian putih sama putih itu gak percaya. Gak no sandal. Saya tak tahu, Kurang nyuwun sok, kulo ora kecelok wong alim. Iku pas kaji dari Mbah bangun sampai delok sandal bangun, Mun, saya-saya tengwalim alim. alim sandali beberapa wong alim sing gak sari tak Rata-rata sandalnya juga berjaya. Lah umpama berarti pakaian lu gak Terus kemudian sekarang eh napa Mas Bro misalnya satu minta kok. Kulo niku menangi era kiai-kiai kuno ki misbah iku nak nganggo mintoko ya mintoko sing berjaya. Saiki doeke nganggo mboten nggih jem niku kan gelas berjahit to. Saiki mulai do engkek mromosekno mintoko tidak berjahit. Nah cara kula malah repot ben berat no umat karena nanti iku nak mbok turuti suwe darani sandal ya ora berjahit gak oleh nganggo jam tangan sing kalep. Mergo ana apa? Lan kula rada nekat mung disuruh pangeran ketika wong do nganggo Nopo sabuk sing gak nopo. Kulo ngaku sabuk dhisik model kuno sing ono jengkel. Oleh kulo harus mantep pengiran Gusti niki spekulasi ta. Sing penting ora ana gerakan apa-apa wajib gak ber Jadi uang lu nak harus ditegur ngalim, ini tuh banyak repot. Mana pulau lu repot. Pulau lu rakober mikir duit, terus rakober. Untungnya ya kok urep. Mergo tersiksa, misalnya saya bedean ini kayak nak wari carane dadi wong alim, justru kalau ngaku iku ben kowe dadi wong alim, ben roh carane. Paling gak iso ibu-ibu. Misalnya saya ikhrom Saya orang ikhrom itu boleh nggak saya motong rambut atau kuku? Enggak jawab saja. Enggak boleh. Lalu setelah saya mau tahalul saya mau tahalul setelah saya misalnya. Saya boleh nggak motong rambut saya sendiri? Mbok arani ra oleh terus wayahe. Tahalul. Mbok arani oleh piye dekne? Ikhram. Kira tau bingung ngono to? Mergo ra alim, dadi wong ra alim penak. Pos pokoke penak aku tak pokok cek penak iku. Pol kuwi Mas umroh haji wong awam-awam ini Irine ku gak beban yo. Aku sampe ndonga Gusti kula kok ora ngono bisa. Dadi Iya, jadi haji kok pariwisata, umroh kok pariwisata, jadi bareng bareng tak halus gitu. Ibu, lah kalau rawong alim sing was was rasa seneng. Dek juga halus gue lagi uang sing halal kon nyukur. tapi tak pikir sing halal lah ke mantan mukrim sing sini. Kira kira eh, sama masih nyukur? Mbah lho Mustofa iki Mustofa ora dhisik ikrame Kowe pas tahalul sing nyukur awakmu dhewe ta mongkon kok. Tiang senese pas ihram tor. Ayo jawab. Aja bodoh nih, aja bodoh. Ayo eh, jawab. Mas ihram kok? Iya. Koncone. Ora orang laras sawu wis tak golekno sing sah. <laughs> Kecokot. Iku sok suki. Lah iya pertanyaannya adalah berarti kue ngongkon wong sing lagi ihram bukan ngetok rambut kan oleh kan Mesti oleh buat lakoni itu. Yo ya wes saya buat lakoni saya ngomong mengenai menurut Ki Haji Mustofa Tapi dia ruang kaji kaji cilik, kan? umroh kaji apa? Kaji cilik, kaji kajinan maksudnya. Saya tuh punya pengalaman gitu, mas Maskur. Akhirnya boleh neng kita itu. Akhirnya ketemu termasuk termasuk di kitab Said Muhammad yang kitab Al Haji Fadl Ilmu Sampai kitab kan khusus. Ternyata Said Muhammad juga punya keislaman yang sama. Terus di sini tulis wa juzu halqul muhrim lil muhrim akhar. Dadi <laughs> wong muhrim ya oleh kutok rambutnya muhrim sih. Padha mau, kabeh wong alim mesti tau tersiksa. Jadi mau tersiksa nih ngono. Wong ihram ora oleh ngetok. Lah saiki piye-piye bar sa'i dekne kan piye-piye orang tahalul awal. Nah orang tahalul awal dekne kan ora oleh ngetok. Padahal di sana tahalul nak ngetok. Terus orang pertanyaan menang, mana aku? Rasul Muhammad ya sakit, wong alim sakit, maksud suge terkenal tetap sakit. Aku sak aku wae sering tersiksa ambek pergi aku sekali bersen Muhammad, lu yang tersiksa menang, kita kok sak donya. Aku sing takok wong ra kanggo-kanggo kene bingung, kemudian sing takok wong sak donya. Saya kita bedhei menang misalnya. Wong bar haji, tahalul ya, misalnya bar sa'i, tahalul awal lah Terus moro tukang cukur rambut, Ya, kemana ya? Orang tukang tukur rambut, India dia dia ya, nih orang Bengal dia. Kenapa gini gitu, sih? Bengal ya, mau? Bengal ya orang. Iku sedurungnya dicukur kan disemprot, tapi ya? sabun, spray, pokoknya pewangi. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Tapi aku ora wong awam cek penak ya. jadi aku baru bar tak kalon iki aku. Aku ikhtiyat yo wedi ngebot iki mate Kanjeng Nabi. Ikhtiyat lho, hati-hati wedi ngebot iki mate itu. Orang ikhtiar tahu kadung alim, rosonan sono kan yura iso. Akhirnya aku ngowah ngowah bapak tahun. Bapak, kok gak tahal Sumpah gue sih, wong gue kena hukum badan. Kalau ini pun apa bukti kau bener sekawan. Singkat cerita nu, tenang di sisi itu aku urung tahal bar setengah itu kan pulau bak doer saya sekitar setengah empat setengah empat dini hari. Singkat cerita ngenteni setengah enam itu ngenteni tukang cukur apa Barber Baber sobek. Ya? Ternyata tenan Pak Pur. Neng ngono iku sedurunge dicukur disemprot. Aku ora melok, aku ya antri, aku wis dake. Mergo nek kancaku sing awam wis kena hukum. Pangeran ra mentolo lah ngukumi wong awam ora mentolo. Aku yakin wis wong selonang-selonang entek akeh terus gak mikir, dadi kan aman. Sampai kancaku getun udah dua ngalim. Makanya orang sholat batal kok ingkana aliman anikan. Nah alim jarak ya batal, nah bodoh gak batal. Kok pengen ada dua bodoh itu? Mereka agar batal, aku pikir-pikir aliman. Jadi getun udah dua ngalim, mereka kena hukum aja. Ya. Itu ya orang sing kelakuan ini, gue tiru. Itu akhirnya juga dibahas oleh Said Muhammad Habib Zain orang-orang alim dibahasnya begini jika tapi selesai kadung awam terus awam ya tapi nak kadung tunggu ya nyoro gitu ini rada berat jika orang yang ekrom yakin setiap di barbershop ya barber itu, ya, itu kok mesti tiga ininya apa itu eh? spray apa Nama kok? Hand spray itu maka dia tidak boleh dia harus menghalalkan dulu dirinya jadi benar-benar memang pas nenggoni marwah terakhir harus sudah dihalalkan betul. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke bebersop tadi, dia adalah kena resiko diwanikan oleh orang lain, tapi yang dia jelas tahu, karena tahu ini dia kena hitam, karena tapi problemnya tadi untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ikhram, mau ikhram kok. Ngalam dong. gue haram dong. Lha wis wayahe ora oleh. Maka seperti ini kita butuh takbir. Bilalah kalau maca dengan kitab-kitab yang kitab sekarang, kalau kitab dulu gak ada keterangan itu. Memang dibolehkan boleh orang yang sedang ikhram, pasti yang tadi ikhram yang purna tadi yang hakikatnya kan pun purna kan? kan tinggal tahalul apa tahalul awal itu kan bersyarat melakukan dari tiga hal ini satu toaf romul jimar atau apa? Ya kan itu kalau di umroh ya setelah sa'i lah kalau di umroh. Kalau haji kan ibadah, romul jamroh dan halku. Ini kan terus terjadi tahallul awal. Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan terjadi tahallul apa? Sani. Mulane kula suwun nggih. Wong alim, kowe ora usah iri, nek wong alim ra istighfar di jalur sepuro langit bumi, sesuk kula niku ora usah iri. Mergo luwe akeh napa? tersiksa. Akhirnya boleh kita guna berhaji. Ternyata ono takbir. Jam tangan juga gitu. Jam tangan itu sebagian ulama darahnya oleh. Iya iya. Libas yang dimaksud Nabi itu ya nyatanya bisa ya mau rida rida ini boleh rida ngarep dua izar. Buktinya mulai bisa ulama nak anggo sandal kira-kira kayak gak sih anggo sandal slop. Jawab aja Amalunah. Akeh gak sih anggo sandal slop. Terus berjahit apa enggak? Berjahit. Padahal sandal kira-kira mbok arani pakaian ta ora? Wong muni pakaian kok apik boleh sandal ta? Kira-kira. Mboten. Nak pakaianmu apik mlebokno jam ta? Mboten. Tadi pinter kok udah pinter. Saiki misalnya ana wong ihram rata-rata nganggo tas tas cangklong enggak nah, enggak. Nggih. Ana jahitane enggak? Sehingga akhirnya ulama membedakan. Lalu yang nggak berjaya itu apa saja nggak boleh. Yang dipakai. Nah, ini yang dipakai tok kok pikirannya wong lebok netas sandal jas. Ngono maksudnya paham? Ya? Kita latih jadi wong alim ben redaksine nah saya saiki akeh wong orang ngaji be ulama pikirannya yang nggak boleh berjaya itu yang dipakai. Akhirnya terlalu istiang lebokno. jah Paham ya? Berarti sih bener nih, ada jadi wong di ditakok. Yang nggak boleh dipakai orang ekrom berjaya itu yang apa? Pakaian tapi tidak mesti yang dipakai lebih banyak <laughs> Iya ya biasa. Retak sini berarti. Eh? Kain dua. Naliannya gak mau. <laughs> Lah terus liyane gak apa-apa sono apa nggo kemul. Kemulan berjahit terus dulu. Makanya itu kan kue itu kowe kudu jalur sepuro kali malam mungkin saat. Terus masalah lagi begini misalnya, tenggini peke-peke gini misalnya. Misalnya ada orang ikhram di hotel. Terus dia mau mandi. Dia kira-kira itu sanggulan anduk ora. Spontane kan ayo jawab ya. Kau sama orang orang besar Enggak spontan misalnya jangan beda teng gue waduh berjejer. Ya malah nih akeh masalah kan. Lah wong orang alim kan gak kepikiran. So, alhamdulillah terus. kalau niku korban dadi wong alim lah wis repot. Aku akhir-akhir ini jadi gue waduk. Nah gue waduk nah dihitung berjaya terus dianggap nganggu. Mas aku wong wong kok penak. Loro-loro itu. Meskipun aku akhirnya anut amal lunas semua wong waduh Tapi ya pengira Gusti niki kompromi biar dia umatnya kanjeng Nabi umatun marfu umat kekasih jenengan pun tiru-tiru barno. Angger izar berita jadi kiri dua dhuwur berita sing isor nopo? Akhirnya ngeten cerita. Mungkin musim bajir ini spesial ya. boleh kurang aji, Ini kan malam lima lah berarti Wong kasreke Mekah malah wis mulai Mekah niku kudu Selasa. Nggih. Berarti pancen bener kowe aja niru nang Indonesia. Pancen nak bulan tanggal iku kulon dulu. Mergo tanggal iku lahire bar surupe. Surupe sering bulan iku kok kulon, mana tanggalan didhisik. Kulon. Ya kok pepe ning Indonesia Mekah wis bodo ya aja ngono mikire nah tanggalan iku kok kula. Mergo tanggalan iku kok Maria, kok Maria iku kok Nah, sergi ini bisa beda, nah, tanggalan itu bisa. Mulane nak Papua itu rukyatul hilal, Aceh luwe. Ruya, luwe bisa, jadi wale. nih ke Papua kok kemudian Aceh rumah ibu tuh, ya ruang Nak Papua roh, ya Aceh luwe. Berkota tanggalan itu. Mana ngaji itu Ya tak cerita ini spesial nopo uh, eh, menghormati musim haji. Wong alim di ketersisaan sendiri. Ya kayak tadi misalnya sampean ekrom ning hotel kan spontan kan nganggo anggur. Spontan lagi ratri mau ngono, nak turu ke kemulan tau ora saya aku tak. Wong telung dino kemulan, terus kemulan berjahit tau ora ayo jawab. Sing jam sing rung kaji wae dadi semangat. Nek sing kaji iku wedi nak rasa. Dadi ora ndek nyali. Aku wis beda sing kaji-kaji ora ndek nyali wedi. Wong kula ndek kanca wis kaji, nanti ora mukmin mbek kula. Nak tak takok iku. Gus aja bakas engko nak mari aku rasa. <laughs> Ya wong-wong haji iku nak ning hotel kemulan ora pas ihram. Terus kemudian bercerita. Selama ini begitu apa enggak? Enggak selama ini begitu enggak? Begitu kan? Iya. Oh, enggak lah, orang tahu maju. Selama ini begitu bangga enggak? Begitu. Mulane pulau suwon di luar fakih-fakih sing masturah, sing maktubah, kita kudu duwe keberanian sing penting itu izar ketiga enggak terjahit bariku anut amalun nas umumnya wong Iya mau umumnya uang senang jatuh awam, mau mau tenan arah dilarang kiai ini. Kiai ini mesti dilarang kiai ini bisa, kiai ini bisa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. mana sampai Abdul bin jago dawa marwa'ahul Muslimun hasanan bahwa indawohi hasan. Berkumpul mau ikut salah Pak Gandeng mesti kiai ini yang loro. Kiai ini wani loro mereka kiai ini bisa yang negur. Nyatanya selama ini ya tenaga ada yang negur. <laughs> Problemnya zaman akhir akhir uang goblok. Ora nang negur mergo padha goblok ya lha mari perkara bolak-balik ya wong goblok. Tapi kira tau iskal tuh selama ini. Anduk iku anduk wae kemulan yo. Makanya kan terus saya ingin misalnya kita bedai Mustafa Ikram terus kemulan larang kira-kira uang darah ini Mustafa pakai ada larang kamu orang darah ini pakai gak ya Loh ini kan definisi pakaian ini Ojo muni yang dipakai loh. Kue nak muni orang ikhrom gak boleh yang dipakai itu berjahit lebokno jam tas sabuk sandal sandal udah dipakai. Mulai bahasa Indonesia lucu pakaian sama dipakai itu beda banget tuh. Ya iya mulane kita dadi wong alim kok yang gak boleh dipakai oleh orang ikhrom yang berjaya apa saja. oh, yang Kena yang dipakai. Nah, orang ekrom nggak boleh memakai atau nggak dipakai, dipakai nggak no? Sandal tak. Ya. Padahal prakteknya kan nggak nggak apa-apa. Mulai rasa rasa jadi umat itu sudah pekan di Ya makanya ini penting kalau terang no yang penting pokoknya wong ikhra itu nganggu iza rabe rida ikhra usah pakan pokoknya nganggu sing gak sen yani iku layu kolu liwiri dari ka tiga yani iku reso darani pakai meskipun di kayak wong misalnya nganggu anduk atau pas turu kemu aja aja kan yo nyun kan yo kemulai itu dipercaya terus ini orang es kecelok wong alim itu ya. nanti haji bareng Mbah Mun. Kalian guru kula, mboten jarak tapi ditekir haji bareng. Kulo syukur sekali. Kulo niku sampai kemule tak diteni oleh jaitel sandal. Ya. Kulo ketemu Habib Sunali Mbah iku kulo diteni. Butuh aku iku ben ana konsensus, ana apa? mereka boleh takbir yo kangen lah. Pokoke golek amalul ulama. Tapi yang ngono ulama beda itu, Yo ono sing hati-hati tidak personal jadi Jam jadi guru bisa sing pegangan. Tapi ya gue mau krono ikhtiar, nanti cara gue lagi ya rapopo. Belum kaji atau tegal lu sampai. Marah adol tegal gak seru, gak itu agak mati so nangis. Pemenang kaji tugas, wah serai so nangis, malah untuk bagi Wah kaji seru itu ya kok atau tegal. Terus dunia ini kutok, kaji. Mulai di disalah anak butuh nih perkara warisan. Wah, wah, gue pangeran apa ramah Bruno gak mentol ya. Wah, iku korbane wae no. Kalau nanti ditompo kasusnya e persis nonton itu. Ada tegal mau sito anaknya ke atas. Soan kulo, gus timbang dibagi ratuku kulo tunggu kaji. Anak kulo nyala norak gue gue. Dari gua anaknya udah soan kulo. Ini kok apa lah kaji orang mikir apa? <laughs> kulo ibu ya, dilapuri bapak ibu, dilapuri anak ibu. Gus, lah kok rata tegal? <laughs> Nggak dikira aku tegal sama. Lah hukum ini kan gak perlu tegas. Kue majib no haji neng konteks seperti ini cara fakih ya salah. Paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat sowan betuah ya salah. Api aja ora tegas. Barno. Wong bapak ambek anak sebenarnya rukun dhewe nek sore. Wong tukaran itu kebutuhan. Orang tukaran babi itu ya bab yang lain. Jadi ya serah perlu. Kadang kiai memaksakan jawab lah, apa dijawab? Enggak, ya ada masalah nih. Ya. Barno lah, wes. Ya pada soalnya kulo, emang kulo jawabnya gue juga. Gue tidak bisa bosan tegas. Nah ini kira baru tegas. Yang tegas udah ngamuk ya muka gue beli. <laughs> Waduh terus nah. Wata mamul haji teh sempurna nih haji di video. di klan bayar fitya. Wajah di fitya gue imam pun amin kalane nyebelah hewan. Awil amdati utawa ngekei itu berapa Ida dan nalikani dan temukan apa sahabat gua sebagai fitya ala dikang Wuji gua kang majib nopo ladi haing fitya kau yusim nuha utau dadek sunnah nopo ladi haing fitya Awalam yujat utau raden temukan apa sahabat fitya Tapi bal fa'ala Balik ngakoni sopo wong al fitya dan fitya Mergoli ikhtiati karena ikhti Jadi fitya itu bagus Cek ono sebab wajib, cek ono sebab sun Atau sama sekali gak ada sebabnya Cuma dia melakukan itu karena ikhti ya Watama melimani te sempurna iman di jihad iklan jihad. Jadi jelas zaman nudi saya us rompana nih jihad ya. air terus saya aja aja ilat dina kaki mari agama sing. Jadi jihad tuh aku tuh ngebom, aku tuh ekstrim. Mulai jihad tuh tenanan aja aja ilam. wow itu jenenge jihad. Jelas dua air lan aja aja ilat dina kaki mari agama sing bener. itu ya, ya jenenge apa Jihad. Kama kau tidak berkorok kalah anda nunggu masuk aset ahli al-jihad ini.